الرحيم wa minhum lan iku setengah sangking alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir sing wingi nika wa minhum lan iku setengah sangking alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir tenggone ayat rujukane ayat ke-45 yang kemarin man utawi wong yakulu kang ngucap sapa man Idzan aweo izin panjenengan Idzan muki pareng paring izin panjenengan li kedue ingsun fit takhallufi ing dalem ngeri artinya memberi diminta izin memberi izin untuk tidak berangkat perang wala taftinni lan ojo mitnah panjenengan ni ing ingsun sapa man yakulu iku mau wa huwa utai man iku al jadubnu qaisin wong munafik sing jenenge al jad bin qais bagaimana ceritanya kola dawuh lahu marang al jad bin qais sapa an kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh marang Al-Jad bin Qais halaka fi jaladi Banil Asfar halaka ana iku tetep kedue sira fi jaladi Banil Asfar ing dalem merangi kaum Banil Asfar Banil Asfar itu orang-orang yang berkulit kuning, maksudnya orang Romawi. Tapi dalam nuskoh yang lain halaka fi jihadi Banil Asfar. Anggone sampean apa tulisannya? Jaladi Spodo. Fakola mongkon jawab. Artinya kanjeng Nabi tanya kepada Jad bin Qais, gelem ora melu perang melawan wong-wong Romawi mau ndak kamu saya ajak untuk ikut berperang melawan orang Romawi? Fakola mongkon jawab sopo Jad bin Kois. Ini setemene utawi ingsun niku mugromun wong kang banget brontone bin nisa'i kelawan wong wedok wa ahsalan kuatir sopo ingsun in itu lamun weruh sopo ingsun nisa abanil asfar ing wedok-wedokane banil asfar kuatir-kuatir anla aspiro yen toh ora sobar sapa ingsun anhuna saking nisa banil asfar lah krono nggak sabar faaftatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun Faqala Qala dawu sapa Allah Ta'ala Ala fil fitnati sakotu ala ilingo Ala ilingo fil fitnati ing dalem fitnah Sakotu wis tumiba sopo alladzina la yu'minun bitakhallufi kelawan sebab ngeri seko perang wakuri alan diwaca opo lafal sakotu sakoto opo lafal sakoto ala fil fitnati boten sakotu tapi sakoto karena men, men, menunjuk kepada kasus Jad bin Qais yang mufrad wa inna jahannam lan setemene uta neraka jahannam iku lamuhitatun yakti ngliputi bil kafirina marang pira-pira wong kafir lama hisa tekesi ora nonggon ngungsi iku maujud lahum kedue al kafirin anha saking jahanam kemarin sudah saya singgung jadi orang-orang munafik yang dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir pada hakikatnya karena orang munafik itu melahirkan iman tapi hatinya sebenarnya kufur, maka selalu disebut di surat Al-Baqarah eh, at ini dengan alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Orang munafik ketika diajak perang alasannya macam-macam. Salah satu alasan yang menarik ini, alasan yang mengada-ada adalah yang diucapkan oleh Al-Jad bin Qais Kata dia, wah saya nggak bisa per, ikut perang wahai Rasulullah karena saya ini orang yang mudah tertarik dengan perempuan. Saya khawatir nanti kalau ikut perang melawan orang Romawi, saya nggak bisa menahan diri dari perempuan-perempuan Romawi, maka saya malah bisa terkena fitnah. Karena itu Allah tegaskan ala fil fitnati sakotu. Ingatlah sesungguhnya dia sendiri itu sudah terkena fitnah karena tidak ikut perang dan nanti akan dibalas dengan neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Intusibka lamun mekenani ka ing sira hasanatun kebagusan rupane kebagusan itu pertolongan Allah berupa kemenangan ya intusib kalamun mekenani ing sira apa hasanatun kemenangan perang ya. kebagusan niku maksudnya ya kemenangan kanasrin kaya pitulung menang wa matin lan rampasan perang hmm, tasuk mongko nyusahake apa hasanah hum ing niku al, al kafirin utawa alladzina la yu'minuna billah tapi wa intusib lan lamun mekenani ka ing sira musibatun musibah siddatun tegese bangete kangelan yakulu mongko padha ngucap sapa kafirin utawa alladzina la yu'minun ngucape piye qad akhadna teman-teman wis ngalap sapa ingsun amrona ing perkara ingsun bil hazmi kelawan ngati-ati khina takhalafna ing dalem nalikane ngeri sapa ingsun ming qablu ing dalem sedurunge mengkono-mengkono musibah ae qabla hadhil musibati ing dalem sedurunge ikilah musibah. Kalau Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin menang, mereka malah susah. Tapi kalau Kanjeng Nabi terkena kekalahan atau musibah atau kerepotan, mereka dengan cepat mengatakan qad akhadna amrona min qabl. Oh, saya sudah mengambil sikap yang benar dari sejak sebelum adanya musibah itu dengan kami tidak ikut berperang artinya kami sudah mengambil sikap yang hati-hati itu mereka membenarkan mencari legitimasi terhadap kekeliruan mereka wa yatawallau lan padha mengo sapa alladzina la yu'minun wa hum hale utawi alladzina la yu'minun iku farihuna piro-piro wong kang bungah bima kelawan barang asoba kang mengkenani apa maka ing sira karo nyengkreh karo seneng-seneng le ini sifatnya orang munafik koncone berjuang nek kalah di esen nek menang le ora seneng kul ngucap sira lahum marang alladzina la yu'minun ngucape bi yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya kalau mereka itu mengecek kekalahan kamu, jawab saja lan yusiba ora pati-pati mekenani na ing ingsun. Apa ilama kejaba barang kata bakang wis mestekake sapa Allah Gusti Allah lana marang ingsun mesteke batahu ing oleh mekenanine ma huwa uta Allah iku maulana zat kang nulungi ingsun nasiruna tegese penolong ingsun wa mutawalli umurina lan zat kang ngurusi pira-pira perkara ingsun wa 'alallahi lan ing Allah Allah falyatawakkal mongko padha pasrah falil tawakal mongko becik pasrah sopo al mukminuna piro-piro wong mukmin. Ini ayat ini e, menjelaskan bahwa jika perjuangan orang Islam itu kemudian mengalami kekalahan lalu ada orang-orang munafik yang mengecek segeralah semuanya dikembalikan kepada Allah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi enteng. Tidak kemudian malah menyesali yo yo bener awakmu sing ora mangkat perang wah malah kacau. Nah, kalau orang munafik bilang begitu, segera serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang menimpa diriku ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kul ngucapo sapa sira hal tarabbasuna <clears throat> sing diperintah Kanjeng Nabi suruh menyampaikan kepada orang-orang munafik itu kul ngucapo sapa sira hal tarabbasuna ora padha nunggu-nunggu sapa sira kabeh utawa ngenteni sapa sira kabeh fihi iku tetep ing dalam lafal tarobbasuna hadfu ihdat ta'aini utawi ngilangake salah sijine tak loro yaiku asline tatarobbasuna kul hal tatarabbasuna menjadi tarobbasuna minal asli sangking asale kalimat maknane aitan diruna tegese ngenteni sapa sira kabeh an yaqa ing yen toh tumiba bina kelawan ingsun apa illa ihdal husnaya ini kejaba salah sijine wekasan loro kang bagus ai ihdal akibat akibata ini tegese salah sijine wekasan loro al husnaya ini kang bagus karone tasniyatu husna utawi lafal husnayain iku tasniyae lafal husna la husna niku iku taknisu ahsana utawi lafal husna iku bentuk muanase lafal ahsan Ahsan, Husna, Akbar, Kubro. Lah An-Nasri rupane niku badale Husnayain niku An-Nasri ya rupane pitulungan atau kemenangan awis syahadati utawa mati syahid. Kok telat suara. <laughs> Jadi di dalam apa namanya eh, peperangan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi ya kalau ada orang munafik yang mengucapkan kalimat seperti tadi, kanjeng Nabi disuruh mengatakan hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. lo kalau kami berperang, ya, kalau kami berperang, kami hanya mengharapkan atau hanya dua kemungkinan yang terjadi pada kami, yang kami tunggu. Kamu juga menunggu sebenarnya yang ditunggu hanya dua hal. Yang dua-duanya adalah baik. Yaitu kalau tidak menang, jikapun kami tidak menang, kami mati. Mati dalam keadaan syahid. Wa nahnu utawi ingsun utawi kita iku nataro basu ngenteni to nunggu sapa ingsun diru tegese nunggu sapa ingsun to kita bikum kelawan sira kabeh an yusiba ing yen toh mekenani kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah bi adzabin kelawan azab min indihi saking ngersane Allah Bikori bikoriatin kelawan kori korian disamber bledek bikoriatin kelawan disamber bledek minas samai sangking langit kami juga menunggu apa yang akan terjadi pada dirimu paling-paling yang akan terjadi pada dirimu adalah satu ada bin min indihi au biaidina utowo adab sangking piro-piro tangan insun apa itu? Bi an yu'dhana kelawan yen toh diizini apa lana kedue ingsun bi an yu'dhana kelawan yen toh diizini sapa lana ingsun fi kitalikum ing dalem merangi sira kabeh fatarobasu kalau begitu tunggulah pada saatnya fatarobasu ngentenono sira kabeh bina kelawan ingsun zalika ing mengkono-mengkono niku wau ada min indi au aidina atau bisa dirujuk kepada bi'ayyu'dzana lana fi kitalikum. Kalau kamu yang ditunggu hanya dua hal. Satu, kemungkinan kamu diazab langsung oleh Allah. Atau yang kedua, kamu akan kami bunuh ketika Allah sudah mengizinkan kami membunuh kamu. Innas temene tawi kita ma'akum sertane sira kabeh kumutarabbisuna pira-pira wong kang ngenteni akibatakum eng pungkasane sira kabeh. Ayo kita sama-sama nunggu. Siang ikut perang nunggu dua hal tadi. Kamu yang tidak ikut perang juga menunggu dua hal tadi. Nah, enak mana? Tentu saja ya enak orang yang ikut berperang karena dua hal itu adalah semuanya dua-duanya husnayain imma an-nasr wa imma as-syahadah Bismillahirrahmanirrahim kul ngucapa sapa sira angfiku infaklah kamu sekalian fi taatillahi ing dalem taat marang Allah tau'an kelawan manut au karhan utawa kelawan kepeksa wong biyen ngarane kesereng lan yutaqabbala ora pisan-pisan den trima lan yutaqabbala ora pisan-pisan den apa infak mingkum saking sira kabeh ai ma angfaktumu ma faktumu, ai ma tegese barang faktumu kang padha nginfakake sira kabeh hu ing ma innakum stemene utahe sira kabeh iku kuntum ana sapa sira ana iku kauman kaum fasikina kang padha fasek-fasek kabeh fasek niku maknane al khuruj minat taah wis metu saka ketaatan wal amru utawi perintah huna ing dalem ikilah ayat perintah niku wau angfiku tau'an au karha iku bimaknal khobari kelawan nganggo maknane khobar. Jadi kalimat ini adalah redaksinya adalah kalimat dengan redaksi e, kalam insya ya. <coughs> yang bentuknya berupa amr angfiku tau'an aukarha, tapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah kalimat bentuknya kalam insya tapi mengandung makna kalam khobar. Mengapa sebenarnya konteks yang dibicarakan itu adalah bukan sedang memerintahkan orang-orang munafik untuk berinfak, tapi sedang menceritakan mengenai infaknya orang munafik itu tidak akan pernah diterima ketika Rasulullah akan berangkat perang. Maksudnya bagaimana? Jadi ceritanya begini. Dulu sebagian orang munafik itu gini. Ketika yuk kita berangkat perang Tabuk itu kan, orang-orang munafik yang berkecukupan Bon, saya tak nyumbang saja Rasulullah, tapi saya nggak ikut perang, tak sumbang saja. Enggak, yang dibutuhkan sekarang itu keikutsertaan Anda istilahnya zaman sekarang apa semua ikut ikut perang itu mobilisasi umum perang tabuk itu kanjeng nabi melakukan mobilisasi umum semua orang dewasa itu diajak untuk ikut berperang karena pasukan e, Romawi itu pasukan yang kuat dan sangat terlatih terkenal sangat terlatih maka akan membawa pasukan sebanyak-banyaknya umat Islam nah orang-orang munafik itu sebagian mau menyerahkan hartanya saja, nyumbang gitulah. Bon kalau tak nyumbang, tapi saya nggak ikut, nggak ikut berperang. Nah itu kemudian dijawab e, oleh Allah, e, kul angfiku tau'an au, au karha. Silakan kalau Anda mau berinfak baik karena terpaksa maupun karena sukarela, tapi lan yutakobbala mingkum. Tapi sedekahmu itu tidak bakal diterima. Karena zaman itu yang dimaui oleh Rasulullah adalah keikutsertaan mereka di dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mengapa kok infak mereka itu tidak diterima? Wa ma mana'a lan ora nyegah hum ing alladzina la yu'minun apa antuk bala yen toh ditompo bilya ya utai lafal antuk bala diwaca kelawan ya an yuk bala Watailan ta'ilan diwaca kelawan tak antuk bala minhum saking alladzina la yu'minun apa nafaqatuhum piro-piro nafkae to infake alladzina la yu'minun nah failnya ma mana'a apa illa annahum kejaba setemene utawi alladzina la yu'minun fa'ilun telafal illa annahum iku dadi fa'il wa antuk bala lafal antuk bala iku maf'ulun dadi maf'ul makanya saya tadi baca wa ma mana alan ora nyegah ing alladzina la yu'minun antuk bala ing yentoh ora ditompo minhum saking alladzina la yu'minun opo naibul fa'ile tukbala nafaqatuhum nafaqai alladzina la yu'minun fa'ile mana'a opo illa annahum kejaba setemene ta alladzina la yu'minun iku fa'ilun ta lafal illa annahum dadi fa'il wa antuk balal utai lafal antuk bala iku maf'ulun dadi maf'ula terus illa antuk uh, wa ma manahum antuk bala minhum nafaqatum illa annahum kejobo temene utawi alladzina kafaru iku kafaru podo kafir sopo alladzina la yu'minun billahi kelawan Allah wa bi rasulilan kelawan utusane Allah infaknya mereka sudah tidak diterima karena apa? Karena sesungguhnya mereka telah kafir. Di mana letak kekafiran mereka? mereka sudah menolak perintah Allah, perintah Rasul untuk berangkat ikut perang. Eh, menolak perintahnya Allah dan Rasul itu sudah membuat mereka termasuk kafaru billahi wa rasulih. Yang kedua walayatuna tuna lan ora nekani sapa alladzina la yu'minun as-salata ing salat illa wahum kejaba utawi napa niku alladzina la yuminun ana iku kusala pira-pira wong kang aras-arasen mutasakiluna tegese pira-pira wong kang napa abot-abot kabeh hmm. wala yungfikuna lan ora padha nginfakake sapa alladzina la yuminun illa wahum kejaba utawi napa niku eh, alladzina la yuminun ana iku karihuna pira-pira wong kang sengit utawa ora seneng annafaqata ing menginfakkan harta li annahum krana setemene ta alladzina la yu'minun iku adda ya'uddu ya'udduna milang-milang sapa alladzina la yu'minun ha ing annafaqah eh, milang-milang magroman ing barang kang hilang. Jadi mereka infak itu dianggap itu dianggap barang yang hilang dari mereka. Jadi mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah tapi menganggap barang yang diinfakkan itu adalah seperti barang yang hilang. Fala tujib mongkojo nopo niku e, ngumunake fala tu'jib jangan kamu merasa takjub atau apa heran atau napa kalau takjub ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya fala tu'jib mongko aja <clears throat> apa mengherankan ka ing sira apa amwaluhum jangan kamu kagum jangan kamu dikagumkan oleh harta mereka fala tu'jib mongkojo mengagumkan kaing siropo amwaluhum piro pira bandane alladzina la yu'minun wala auladuhum lan ojo nggumunake opo piro pira anake eh, alladzina la yu'minun aila tahsin tegese aja milang-milang bagus sapa siro ni amana ni amana ing pira-pira nikmat ingsun alaihim ing atase alladzina la minun fahia mongko utawi ni amana fahia mongko utawi ni amana iku Mun sampean tulisannya apa? Istidrok. Istidroj ya, yang benar saya. Mun istidrok iku istidrojun istidroj. Istidroj itu pemberian yang diberikan kepada oleh Allah kepada seseorang atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dalam keadaan orang itu tetap kufur kepada Allah. Ono wong kafir kok digampang no kabeh karo Gusti Allah rezekine gampang urusannya gampang niku istidraj. Wong mukmin juga begitu. Orang beriman suka maksiat, ahli maksiat, tapi kabeh urusannya digampang no karo Gusti Allah. Itu namanya istidraj. Padahal istidraj itu orang yang mustadraj itu mesti tidak kerasa. sana juhum min haitsu la yash'urun. Aku akan berikan istidraj kepada orang-orang itu selagi mereka itu tidak merasakan. Istidraj itu jadi diberikan kemudahan-kemudahan agar orang itu secara tadriji naik terus baru ketika sudah sampai di puncak dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda gumun terhadap harta dan anak. Anak itu termasuk pengikut-pengikut, penderek-penderek, orang-orang kafir. Tidak usah gumun. Iku kabeh istidroj, Ya. Fala tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum. Ana Cina kok sugih pengawale akeh alah biasa wae, ora usah gumun. Wong niku istidroj. Tapi ya sampean ora usah nunjuk-nunjuk, kowe istidrat kowe. Ora usah ngono. Niki untuk sikap batin kita. Jadi tidak mudah gumun dengan kemewahan atau kelezatan-kelezatan duniawi, fasilitas-fasilitas duniawi yang diberikan kepada orang kafir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim innama yuridu angin pestine ngersake sapa Allah Gusti Allah yuridu liyu'adziba eh krana ngadab atau nyiksa sapa Allahum ing alladzina la yu'minun ay an yu'adziba tegese yen toh Allahum ing alladzina la yu'minun biha kelawan amwaluhum wa auladuhum disiksa fil hayati ing dalem urip dunia kang parek maksudnya dalam kehidupan dunia ini bima kelawan barang yulkuna kang podo nemu sopo eh, alladzina la yu'minun fi jam'iha yang dalam ngumpulake amwal minal masakoti nyatane bentuk yang ditemukan dia seksa di dunia ini apa minal masakoti nyatane berupa kepayahan wafihalan iku tetep wafihalan ing dalam amwal minal ibi e, eh, sangking piro piro bilai atau musibah Iku sampean uang wong sugih, wong sing fasilitasi akeh ora usah gumun. Hakikatnya nek kita renungkan dulu. Sebenarnya orang semakin kaya itu semakin repot. Contoh sampean ndak punya mobil terus kepingin punya mobil orang begitu punya mobil iku kali Gusti Allah direpotno apa direpotkannya kudu pertama bayar pajak kedua rutin ganti oli ketiga rutin nyervis misalnya keempat kudu ngresiki ngumbai mobil nek nah, ora nek ora duwe mobil kan kepenak arep nyang dindi numpak angkot sing ngresiki sapa supir angkot sampean koyok bos enak ngono medun saka mobil wis kudune wong ora duwe mobil malah luwih pede wong ndek niku ora di oh, tidak direpotkan oleh benda oleh mobil itu Wong semakin sugih itu semakin repot. Orang yang hartanya banyak, punya supermarket di mana-mana, insya Allah turunnya tidak lebih nyenyak daripada mahasiswa. <laughs> Mahasiswa turu itu nyenyak orang karuan, subuh so kawanan terus. Sebab apa? Tidak ada beban. Wong duwe supermarket pirang-pirang mikir gaji karyawan ben akhir bulan iki mumet karyawan pirang atus ning kono, karyawan pirang atus ning kono, susah. Gitu. Jadi wong we istilah orang filsafat hidup Jawa itu orang itu sawang sinawang, sawang sinawang. Ya itu. Maka fala tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ya bukan berarti bahwa sampean ini ayat ini dilarang orang kaya. Ya, orang Islam ya harus ekonominya maju ya kan cuma jangan sampai harta itu kemudian derajatnya itu menjadi lebih tinggi nilainya daripada orang yang punya harta. Nah, untuk bila itu. Ada orang yang nilai dirinya itu justru tidak lebih mulia dari apa yang ia punyai. Dia dia mau menghinakan diri hanya karena untuk misalkan dunia yang mau dia capai. Nauzubillah. Contoh yang sederhana. Wong duwe mobil, wong Islam duwe mobil subuh durung salat wis nyuci mobil iku jenenge deku tidak lebih berharga daripada mobilnya long subuh saya durung raup durung salat wis nyuci mobil utawa malah ora subuhan mergo ngresiki mobil nah untuk bila itu berarti yang naik mobil itu nilainya tidak lebih mulia dari yang dinaiki. Ora oh, iso niku ojo sampai terjadi seperti itu. Dunia iki ya dua mobil disimpen ora tau tinggo. Lha ora tau tinggu Kang. Wah, aku menak didol meneh larang lho. Sama tuku mobil kok oh, tuku mobil kan alat. Apa saja sepeda motor itu alat untuk apa? Mempermudah, memfasilitasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha kok mobil lecet sithik ora iso turu. Waduh, larang pirang juta iki ndak lecet ndak. Wah, iku jenenge wong kesiksa donya, kesiksa donya. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> ya ora nyinggung wong sing mobil disimpen terus ora. Maksudnya niku Eh, terhadap harta itu tidak usah napa terlalu di mobil dihormati banget sampai eh, mobil lecet wae ora iso turu. Anake tiba ora diurusi ora goning dokter, mobil lecet sithik oleh ngecatno pirang-pirang juta. Ya wong lak niki kebalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> wa tazhaqa <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim liyu'adzibahum wa tazhaqa lan metu takhruja tegese metu takhruja tegese metu apa angfusuhum pira-pira ruhe alladzina la yu'minun wa hum hale utawi alladzina la yu'minun iku kafiruna dalam keadaan kafir mereka mati keluar ruhnya dari jasad mereka dalam keadaan kafir fayu'adziba mongko nyiksa sapa Allahum ing alladzina la yu'minun fil akhirati dalam akhirat asyaddal azabi kelawan luweh bangete azab wa yahlifuna lan padha supata sapa alladzina la yu'minun billahi kelawan nganggo to nyebut asmane Allah billahi innahum stamana alladzina la yu'minun iku lamingkum yakti setengah sangking golongan sira ay mukminuna innahum mukminun ay innahum mukminun ay mu'minuna tegese utawi alladzina la yu'minun iku piro-piro wong iman. Mereka sampai bersumpah di hadapan Nabi bahwa kami ini beriman. Padahal hakikatnya dia tidak beriman. Wa mahum wa mahum lan ora ana utawi alladzina la yu'minun iku mingkum bagian dari kamu tegese dia bukan orang yang beriman Walakin nahum tetapi nautawi alladzina la minunku kaumun kaum ya frokuna kang podo nopo uh, eh, misah sobo kaum ya khaufuna tegese podo wedi sobo kaum antaf alu yentoh eh, memperlakukan sobo sira antaf alu yentoh memperlakukan sira bihim marang kaum kal musyrikina kaya dene kamu memperlakukan orang-orang musyrik fayahlifuna mongko padha sumpah sapa alladzina la yu'minun taqiyatan krana taqiyah taqiyah niku ngrekso awake dhewe menutup-nutupi kesalahannya untuk menyelamatkan dirinya itu namanya taqiyah kalau dalam istilah orang Syiah taqiyah itu ya menyembunyikan akidah kesiahannya jika dia berada di tengah-tengah kelompok yang bukan uh, syiah itu takiyah nggak begitu wis balane akeh baru tidak takiyah lagi men menampakkan secara jelas lau ya jiduna lamun padha nemu sapa alladzina la yu'minun nemu maljaan enggon nggon ngungsi yaljauna kang padha ngungsi sapa alladzina la yu'minun ilaihi marang malja au magharatin uta nemu ing pira-pira napa leng leng niku bolongan sing ning jero bumi niku jenenge leng zaman masih kenal ya apa e, eh, kata leng itu ya bahasa Jawa ya leng apa bahasa Indonesia leng itu lobang lobang yang ada di tanah itu loh leng misalnya troelu kelinci itu membuat rumah di dalam tanah itu nang leng troelu ngeleng jenenge rong atau rong nah ngerong atau magorot piro-piro leng. Saro tiba tegese piro-piro leng bodoh bolongan sing ning jero bumi. Au mudakhalan utawa panggonan manjing maudhi'an tegese panggonan yadkhuluna kang padha mlebu sapa alladzina la yu'minun hu ing maudhi'an lawal lau mongko yekti bakal mengo sapa alladzina la yu'minun ilaihi marang maljaan atau mudakholan niku wau wahum utawi alladzina la yu'minun iku yajmahuna piro-piro wong kang enggal-enggalan yajmahuna iku padha enggal-enggalan sapa alladzina la yu'minun ngoten yasrauna tegese cepet-cepetan to enggal-enggalan sapa alladzina la yu'minun fi dukhulihi ing dalem ngleboni mudakhalan to an mau wal insirafilan ing dalem mengo angkum saking sira kabeh isra'an kelawan age-age eh <clears throat> layaruddu ranolak hu ing layaruddu ranolak hu ing napa niku mudakholan to maudhian apa saeun swiji-wiji kal farsi kaya jaran al jamuhi kang negar utawa kang galak utawa kang jaran kang terengginas niku lho. Jadi ini adalah bahasa kiasan orang-orang munafik itu sebenarnya ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, Rasulullah dan para sahabat sudah kembali ke Madinah. Sakjane orang-orang munafik itu nggak enak ketemu lagi dengan orang-orang mukmin itu loh. Mau bergaul di tengah-tengah orang Islam itu nggak enak karena mereka sendiri merasa tidak cocok ya. Hati mereka kafir, luar mereka mukmin. <clears throat> orang kalau munafik itu kan kesel. Orang kalau apa setiap hari memakai topeng kepalsuan itu kan kesel. Sampean coba guyu tapi dipaksa-paksa. Senyum tapi dipaksa-paksa kepada orang yang mestinya sampean tidak mau tersenyum kepada orang itu. Wis senyum rasanya kesel. Atau sampean bertemu dengan orang yang sebenarnya hatinya sampean itu tidak pas, tidak serak. Itu rasa-rasanya kalau ada tempat untuk menyelinap atau ada kesempatan untuk pergi, maka dia akan pergi. Lawal lau ilaihi wahum yajmaun. Se seandainya ada tempat untuk mereka umpetan, mereka mau menyelamatkan diri, tidak ketemu orang mukmin, mereka akan cepat-cepat untuk meninggalkan orang mukmin dalam keadaan secepat mungkin ya, seperti kuda yang lari begitu cepat wa minhum lan iku setengah sangking alladzina la yu'minun alladzina la yu'minun alladzina la yu'minun iku wau bisa juga di mana orang-orang munafik maksudnya manutawi wong yalmizu kang napa nacat sapa man ka ing sira yu'ibu tegese nacat sapa man ka ing sira nyacat fi kismis sedekati ing dalem andum utawa bagi pira-pira sedekah utawa zakat fa in utu mongko lamun diwehi sapa man minha saking sedekot radu mongko seneng sapa man wa ilam yu'tulan lamun ora diparingi sapa man minha saking sedekah idza hum yaskhatun idza hum <clears throat> idza ing dalem mengkono-mengkono lam yu'tu hum utawi man iku yaskhatuna padha bendu to padha nesu sapa man walau annahum radu lah mereka itu memang ada <clears throat> orang-orang munafik itu sering mengkritik kanjeng Nabi mengenai pembagian sotakoh atau pembagian apa namanya itu eh, zakat dan juga mengenai ada yang mengatakan pembagian termasuk pembagian tentang e, ghanimah ya, di dalam salah satu riwayat disebutkan jadi dulu ada sahabat Nabi, ya orang munafik, itu namanya yang sangat terkenal itu adalah Zul Khuwaisirah ya. Zul Khuwaisirah, kha wawu ya shad ra ta. Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah At-Tamimi namanya. Nama aslinya itu eh, itu nama gelarnya Nama aslinya itu ada yang mengatakan Khurkus bin Zuhair. Eh, dia termasuk bibit dari kelompok munculnya kelompok Khawarij. Dia yang dengan lancang eh, apa ketika Rasulullah membagikan eh, ghanimah ya, membagikan ghanimah atau membagikan harta rampasan perang itu Dhul Khuwaisirah itu yang menegur Nabi dengan kata-kata yang sangat kasar. Ikdil ya Muhammad. Sampan berlakulah adil wahai Muhammad. Kan ora sopan banget. Nabi kok iso dikritik dengan mengatakan berlaku adillah kamu Muhammad Berarti kan dia sedang mengatakan bahwa sang nabi itu tidak berlaku adil. Sampai kanjeng nabi menjawabnya dengan keras. Loh, kalau saya sebagai nabi kok tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat keadilan? Wahai Dhul Khawaisiroh. Sampai-sampai dalam riwayat disebut seperti biasa Umar bin Khattab itu selalu <laughs> anggap kalau ada orang-orang begitu itu izinkan saya saya penggal lehernya wahai Rasulullah. Itu dalam banyak hadis sering sekali itu Sayyidina Umar itu pokoknya menyelesaikan orang-orang brengsek itu pateni wahai, sembelih wahai. Izinkan saya untuk memenggal lehernya. Wes ojo ojo ojo kata Kanjeng Nabi. Itu wong-wong sing koyok ngono asline akeh kata Kanjeng Nabi, balane akeh solate wong kuwi solate luar lebih bagus daripada solat kamu. Baca Qur'annya lebih bagus daripada pada kamu. Cuma sayangnya orang seperti dia itu Quran yang dibaca itu tidak melewati apa namanya e, tenggorokan mereka. Jadi hanya di lesan saja tidak masuk ke dalam hati. Tidak melewati tenggorokan itu artinya Quran yang dia hafal, dia baca itu hanya di lesan saja tidak masuk ke dalam hati. Nah itulah mereka yang kemudian menjadi bibit-bibit kelompok e, khawarij. Mereka itu suka mengkritik Rasulullah dengan mengatakan tidak adil. Tapi nak mereka dapat bagian seneng, naura dapat bagian nesu. Nah, ini sifat-sifat dari orang-orang munafik zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau annahum rodu, walau annahum lan lamon setemene utai maniku rodu podo ridho sopoman maing barang ata kang paring hum ing man sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah minal ghanaimi nyatane saking pira-pira jarahan perang wa nahwiha lan sepadane mengkono ghanaim wa qalu lan ngucap sapa man hasbuna utawi kang nyukupi ingsun kafina utawi zat kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah kalau seandainya mereka nerima terhadap pembagian dari Rasulullah lalu mengatakan qalu hasbunallah sayutina mongko bakal paring sapa ingsun maka bakal paring naing ingsun sapa Allah Gusti Allah ming fadlihi sangking kanugrahane Allah wa rasuluhu lan paring sapa utusane Allah min ghanimatin saking ghanimah ukhra kang weneh mayo ing barang yakfi kang nyukupi apa mana ing ingsun Sebenarnya kalau mereka itu ridho saja, nanti kan ada golimah dapat lagi, ada golimah dapat lagi, asal mereka ikut perang. Inna temeneta ingsun ilallahi marang Allah iku rohibuna zat kang ah, iku rohibuna piro piro wong kang demen an yugniana an yugnia eh, toh nyukupi utawa nyugihake sopo Allah naeng ingsun wa jawabu lau tawi jawabe lau niku mau lau annahum radu e, lakana iku utawi jawab e, wa jawabu lau utawi jawabe lau iku lakana khairon lahum takdir kalimat lakana khairon lahum lakana mongko yekti ana apa ridha ana iku khairan luwih bagus lahum ketuwe niku alladzina la yu'minun wau bon niku terus sekarang ganti berbicara tentang hukum innama shadaqatu angin pestine utawi piro piro zakat az-zakawatu tegese piro pira zakat iku masrufatun di dibagi-bagi didistribusikan lil fuqara'i kedue pira-pira wong fakir apa maknanya fuqara alladzina iku wong akeh alladzina tegese utawi fakir fuqara iku alladzina wong akeh laya jiduna kang ora padha nemu sapa alladzina maing barang yaqau kang tumiba apa ma mauqian ing panggonan tumibo ming kifayatihim saking kecukupane dina. Orang fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dari fukoro. Terus wal masakinu ulil fukoroi wal masakina wal masakini lan pira-pira wong miskin alladzina sapa wong miskin iku alladzina iku aihum alladzina la yajiduna ma yakfihim alladzina wong akeh la yajiduna kang ora padha nemokake sapa alladzina ma ing barang yakfi kang nyukupi apa mahim ing alladzina jadi para ulama itu berbeda mendefinisikan mana fukorok dan mana e, masakin. Ya. Ada yang mengatakan bahwa fukorok itu ini kalau madhabnya Imam e, Syafi'i Imam Malik ya wa inda Malik fal miskin man la yamliku syai'an aslan wal fakir man indahu syai'un layak fihi. Kalau Imam Malik mengatakan miskin itu luweh parah tenimbang fakir karena miskin itu orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau fakir adalah orang yang memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya tapi nggak cukup. Itu namanya fakir. Tapi kalau madhab syafi'i sebaliknya. Nek fakir itu justru orang yang sama sekali la yajiduna nama yaqau mauqian min kifayatim sama sekali tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau orang-orang yang e, miskin dia meskipun tidak menemukan sesuatu yang mencukupi, tapi dia sebenarnya punya sesuatu. Jadi itu perbedaan antara fukorok dan miskin. Para ulama berbeda-beda memberikan definisi. Kalau di sini kan kalau bahasa Indonesia malah fakir miskin itu sudah jadi satu. Fakir miskin padahal art aslinya berbeda ya fukorok masa kini bukan fukorok masa lalu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zakat itu diberikan pertama karena fukorok, masakin, wal amilina lan pira-pira wong kang ngurusi alaiha ing atase sedekah eh, ay as-sedaqati tengen ing atase sedekah atau zakat <clears throat> man amil itu siapa man ya wong ya jaba kang ngumpulake sapa man wa qasamalan kang bagi sapa man Te atau kalau kalau misalkan ini dibaca min juga bisa min jabin wa qasimin wa katibin amil itu rupane min jabin saking wong kang ngumpulake wa qasimin lan wong kang bagi wa katibin lan kang nyatet wa hasirin lan wong kang nglumpukake padha pokoknya amil itu sing nyatet sing ngumpulke yang mendistribusikan ini sekarang sambal terutama fakultas syariah harus membaca undang-undang zakat yang baru. Sekarang unit-unit zakat itu harus berizin resmi dari Kemenak. Kalau tidak ada izin itu bisa dipidanakan. Masjid misalnya, koyo masjid niki Miftahul Jannah gawe nopo unit pengepul pengumpul zakat kalau tidak ada izin dari Kemenak itu kalau ada orang usil melaporkan bahwa ini ada sekelompok orang tertentu mengumpulkan, mendistribusikan zakat tanpa izin kemenak bisa dipidana itu, bisa dipidana. Makanya harus eh, ini sekarang peraturannya diperketat mengenai zakat itu kalau di Permata Poli sudah bagus ya apa lazisnya sudah ada izinnya itu kalau tidak izin sendiri bisa berafiliasi kepada lembaga zakat yang sudah berizin misalnya masjid menjadi uh, unit pengumpul zakat lembaga misalkan Lazisnu atau Baznas misalkan itu bisa untuk menjadi unit dari lembaga zakat yang sudah resmi. Tapi kalau berdiri sendiri itu kalau ada orang yang usil dilaporkan itu bisa itu. Misalnya ada orang nggak seneng sama amilnya, ketua atau ketua takmirnya atau ketua amilnya yang ditunjuk, maka itu dilaporkan ke polisi bisa terkena hukum pidana. Jadi wong ngarep berbuat bagus kalau nggak ngerti aturan ya bahaya juga. Sekarang harus hati-hati. Wal muallafatilan wong kang dilulutake apa kulubuhu matine al muallafah liyaslamu aslama yuslimu liyuslimu supaya manjing Islam sopo al muallafatu kulubuhum ai au yuthbita sub utawa supaya dadi tetep apa islamuhum islame al muallafatu qulubuhum au yuslima utawa supaya islam sapa Do Ro pira-pira wong kang sepadane al muallafati qulubuhum au yadhubu utawa wong kang nolak au yadzubu to nolak sapa al muallafatu qulubuhum anil muslimina maksudnya nolak niku nolak mungsuh membantu wong muslim aksamun niku aihum aksamun tegese mu muallafatu qulubuhum iku pira-pira bagian wal awalu utai kang awal wal akhirulan kang akhir iku layu toyani ora diparingi opo al awal wal akhir al yauma ing dalam dino iki inda syafi'i mungguh madhab imam syafi'i siapa yang tidak diberi tadi yang al muallafatu kulubuhum liuslimu berarti dia itu muallafatu kulubuhum liuslimu agar dia masuk Islam berarti dia ada muallafah itu orang yang belum masuk Islam tapi di lulut luluti di apa? didekati agar dia masuk Islam dengan diberi <clears throat> zakat. Dulu dikasih, tapi menurut madhab syafi'i, sekarang ini orang kafir yang mu'allafah liuslimu agar dia masuk Islam sudah tidak dikasih lagi. Atau orang yang mu'alafah yang ikut bersama-sama membela orang Islam di dalam menolak musuh yang terakhir tadi auyadzubu anil muslimin itu juga sudah di, tidak dikasih oleh menurut madhab syafi'i eh, mereka sudah tidak dikasih lagi yang dikasih itu adalah orang yang memang sudah jelas-jelas masuk Islam yaitu liyuth bita islamuhum agar Islamnya dia itu tambah mantep atau yang kedua yang dikasih adalah au yuslima nudorohu atau agar orang lain yang sebanding dengan dia itu masuk Islam maka dia yang sudah masuk Islam itu dikasih zakat la yu'tayani ora diparingi sopo al awal wal akhir al awal wal akhir niku sing awal berarti yang liuslimu sing akhir au yadubu anil muslimin dua kelompok tadi awal dan akhir itu menurut madhab syafi'i sudah tidak dikasih zakat inda syafi'i ing dalam madhab imam syafi'i radhiyallahu taala anhu li'izzil islam krono wis mulyane krono mulyane Islam artinya karena Islam sudah kuat a bikhilafil a bikhilafil akhiraini atau al akhiraini ya bikhilafil akhiraini kelawan berbedani e, kelompok loro kang weneh yaitu yang jadi yang pertama tadi yang liuslimu yang kedua yang au bita islamuhum yang ketiga yuslimu nudorauhum yuslima nudorauhum terus yang keempat yadubu anil muslimin yang pertama dan terakhir sudah tidak dapat tapi yang kedua dan yang ketiga karena mereka itu memang mu'alafah yang sudah Islam maka mereka tetap diberi zakat sampai hari ini maksudnya Kenapa kok itu diberi yang kafir-kafir tadi tidak? Yang kafir tapi mu'alafah kulubuhum karena Islam sudah kuat, sudah tidak memerlukan lagi merayu-merayu orang kafir agar masuk ke dalam Islam. Bikhilafil akhara ini kelawan berbeda berbedani loro kang weneh fayuk toyani mongko diparingi sopo al akhara ini alal aswahi ingatase kaul kang lue, sohe wa fi fakir riqabi lan ing dalem mecat piro pira kawula maksude merdekakake piro-piro budak al mukatabina kang dadi budak mukatab budak mukatab itu budak yang sudah membuat perjanjian dengan sayidnya untuk dimerdekakan dengan membayar tebusan sejumlah tertentu itu namanya mukatab wal gharimina lan pira-pira wong kang utang ahli daini tegese pira-pira wong kang duwe utang ini stadhanu lamun padha utang sapa ahli dain li ghairi maksiatin krana ora maksiat utange niku utang kanggo taat utang nggo minum, utang oh, gue mabuk, utang oh, gue zino bangkrut. wes men mati sekalian. Oh, ora usah dikeki. Sing utange akeh sing diwehi zakat niku sing istadanu li ghairi maksiatin au tabu. tapi ono ono peluang iki. Au tabu utawa wong utawa kang padha tobat sapa ahlud dain. Walai salan ora ana iku lahum kedue ahlud dain apa wafaun sauran. Artinya bondo sing kanggo nyauri utang, dhek wis tobat ora ana bondo sing kanggo nyauri utang. Auli islahi dzatil baini utawa utang krana napa mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Walau agniaa senajan ditakdire walau kanu agniaa ah. senajan anane ahli dain iku agniaan piro-piro wong kang suge wabni sabililan ibnu sabil anak dal anak jalanan al mungqati'i kang pegot oh, safari ing dalam perjalanane Ibnu Sabil faridotan krana dadi kewajiban nasbun utawi lafal faridoh iku diwaca nasab bi kelawan fi'ile faridoh al dari kang di kira ake maksudnya Allahu atau farradallahu atau farradallahu ta'ala bihadhihi sodakot atau bingkisami hadhihi sodakot faridotan. Minallahi saking Allah wallahu ta'ala ku alimun dat kang mau ngudanani bi khalqihi kelawan makhluke Allah hakimun tur dat kang wicaksana fi sun'ihi ing dalem kegaweane Allah fala juzu mongko ora wenang apa sarfuha mentasarupkan sedekah li ghairi haula'i marang liyane mengkono-mengkono al-madhkurin, murai fukoro, masakin, dan seterusnya. Artinya tidak boleh zakat itu diberikan untuk selain orang-orang asnaf yang delapan itu. Meskipun kalau yang kontemporer itu di fikus zakahnya eh, siapa? Fikus zakah itu yang nulis fikus, fikus zakah Yusuf Al-Qardawi ya, itu beliau punya pendapat yang agak berbeda dengan madhab Syafi'i ya. Kalau beliau mengatakan zakat itu misalkan zakat untuk membangun masjid itu dia perbolehkan eh, jika tapi dengan catatan tidak ada sumber yang lain yang bisa untuk membangun masjid itu dan kaulnya Kordowi ini sekarang banyak dipakai zakat untuk membantu bangun masjid, bangun musola dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Wala man'u sinfin aila ya juzu man'u sinfin wala man'u sinfin al nora wenang nyegah nopo satu asnaf asnaf siji minhum sangking niku haula idza wujita ing dalem nalikane den temu apa sinfin fayuksa fayaksimu mongko andum utawa bagi ha ing sedekah sapa al imamu pemerintah alaihi mingatase uh, haula alas sawai ngatase podo walahulan niku tetep kedue al imam Eh, tafdilu ba'di ahadis sinfi utawi ngutamaake setengahnya atau sebagian ijen-ijenane pantan. Ahadis sinfi itu misalkan begini. Ijen-ijenane pantan itu ini ada salah satu pantannya kan fukoro. Fukoro ini ada lima orang. Yang satu itu ngenes banget Anu anune apa e, keadaannya lah itu boleh misalkan bagine mau nih podo limang kilo limang kilo sing ngenes banget itu imam bisa mengambil tindakan diberi kelebihan misalkan diberi menjadi tujuh kilo atau delapan kilo untuk ahadis sinfi ala ba'din ngatase sebagian kang weneh wa afadat lan maidahi apa alamulam lam nenggone lil fuqara wal masakin niku wau an innamas shadaqat lil fuqara niku wau maidai wujuba istighraqi afradihi ing wajibe ngentekake napa ijen-ijenane sinfin lakin layak jibu lakin tetapi ini layak jibu rawajib ala sahibil mali ngatasi wong kang duwe bondo ida kusima nalikane den bagi apa utawa ida kosama ya ida kosama nalikane bagi sapa swahibul mal li asrihi se iki faile durung ketemu berarti lakin tetapi nilai jibu ora wajib sing ora wajib niku apa yaiku nenggone yajibu niku ana dhamir mustatir yang kembalinya kepada istighraqu afrodihi walakin tetapi nilai yajibu ora wajib apa istighraqu afrodihi ala sahibil mali ing atase wong kang duweni bondo. Mengapa dia tidak wajib untuk meratakan kepada semua asnaf idza qasama nalikane bagi sapa sahibul mal ing zakat li usrihi krono angele istighraq sampean duwe duit eh, misalnya 100 juta di deposito keluarkan zakatnya pada hari sudah mencapai haul 100 juta keluar zakatnya berapa? dua setengah persennya dua setengah juta terus dibagi dewe maksudnya nah, sohibul mal bagi sendiri itu tidak wajib istighroki afrotihi karena apa karena sulit nah, paling enak ya zakat itu dititipkan ke lembaga yang memang sudah <clears throat> memiliki jaringan memiliki apa eh, kepercayaan. Bal yakfi balik nyukupi opo usala satin maringi ing wong telu mingkuli sinfin saking saben-saben pantan walayak filan ora cukup opo dunaha kurang seko salasatin kama kaya keterangan afadat kang wis paring e, eh, paedahu ing ma apa sigotul jam'i Sehat jama, tapi memberikan kepada orang kafir orang fakir dua setengah juta itu ojo dikakno wong si jito kudu paling tidak diberikan kepada tiga orang karena apa menurut eh, Asyuyuti bahwa dikatakan oleh in nama sodako tulil fukoro itu maknanya untuk banyak orang. sehatul jam itu. Bismillahirrahmanirrahim wa bayanat lan opo apa as-sunnatu sunnah anna syartal mu'ta minha wa bayanat lan opo apa as-sunnatu sunnah anna syartal mu'ta ing setemene utawi syarate wong kang diparingi minha saking zakat iku syarate orang yang diberi zakat itu iku al islamu beragama Islam wa alla yentoh yen toh ora ana sapa al mu'ta ya, orang yang diberi zakat ora ana iku hasimian bangsa keturunan Bani hasim, wala mutallibian lan ora keturunane Bani Mutallib wa minhum lan iku setengah saking uh, eh, al munafikin alladzina yu'dzunan nabiyya wallahu alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Wa Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.